Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Imran bin Hussein radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau ada sebuah pengajian dan ini diceritakan oleh Imam Al Hasan Al Basri. Ketika di majlis Imran bin Hussein radhiyallahu anhu, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Imran bin Hussein, la tuhadithuna illa bil Qur'an." Wahai sahabat Imran bin Hussein. Jangan engkau ceritakan kepada kami hadis. Jangan engkau berikan kami nasihat. Jangan engkau berikan kami wejangan kecuali dengan Al-Qur'an saja. Cikal bakal orang yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sejak zaman tabi'in, sahabat pun masih hidup. Karena ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Udnu." Kamu yang bertanya, tolong lebih mendekat. Fadana akhirnya kemudian dia lebih mendekat kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Law wukilta anta wa ashabuka ila al-Qur'an, akunta tajidu fihi anna as-salata adh-dhuhri arba'an وصلاة العصر أربعا وصلاة المغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين kamu yang pengen Al-Quran saja kasarnya kan berarti dia tidak mau mendengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kamu dan teman-temanmu kami suruh untuk mencari di dalam Al-Quran Apakah kamu akan temukan di dalamnya penyebutan bahwasanya sholat zuhur empat rakaat, bahwasanya sholat asar empat rakaat, dan bahwasanya sholat maghrib tiga rakaat, dan di dua rakaat pertama dibaca dengan nyaring, diam-diam, tidak bisa menjawab dia. Kenapa? Karena jumlah rakaat di dalam Al-Quran tidak ada. Penyebutan jumlah rakaat dalam Al-Quran tidak pernah ada. Apalagi kemudian tata cara salat dari takbiratul ihram sampai salam, tidak ada. Terdiam orang ini. Ketika dalam keadaan terdiam seperti itu, ditanya kembali oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. "La wukilta anta wa ashabuka ila al-Qur'an." Hal tajidu fihi anna at-tawafa as-sab'an wa tawaf bis-safa wal-marwa? Jika kamu dan teman-temanmu kami suruh untuk mencari di dalam Al-Quran. Karena kalau kamu sendirian nggak bakal bisa. Kamu dan teman-temanmu. Beliau tantang. Kalau kamu dan teman-temanmu kami suruh untuk mencari di dalam Al-Quran. Apakah kamu akan eh, dapatkan penyebutan bahwasanya tawaf tujuh kali putaran dan tawaf dan sa'i tujuh kali bolak-balik. Terdiam orang ini. Tidak bisa jawab. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan. Perintah untuk tawaf ada. Faliyat tawafu bil baitil atik. Oke. Tapi tujuh putaran tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian tujuh putaran bolak-balik Safa Marwa juga tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Semuanya ada di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelajaran salat dari takbiratul ihram sampai salam dalam hadis. Detail rakaat salat dalam hadis. Detail rakaat detail yakni pelajaran haji atau umrah di dalam hadis. Di Quran tidak ada. Karena Al-Quran diturunkan secara mujmal. Al-Quran diturunkan secara global. Detailnya dari Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya ujian untuk kita semuanya mau ikut dengan Nabi Muhammad atau tidak. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW, ini sebenarnya ujian untuk kaum muslimin. Anda mau taat sama Nabi Anda atau tidak? Makanya detailnya dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya, kalau misalnya ada orang, orang-orang ingkar sunnah khususnya, yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok misalnya orangnya masih bisa sholat, ini perlu dipertanyakan. Anda tidak ingin menggunakan sabda Nabi Muhammad SAW. Dari mana kemudian Anda tahu tata cara sholat? Kalau ada orang mengingkari sabda Nabi Muhammad SAW, tidak mau menggunakan sabda Nabi Muhammad SAW, tapi orangnya tidak sholat, nah ini sesatnya mantap. <laughs> iya, sesatnya mantap. Tapi kalau misalnya mengingkari hadis, tapi masih bisa sholat, ini sesatnya tanggung. Iblis juga mungkin, wah ini nggak afdol nih bro. Harusnya sesatnya yang lebih mantap. Jangan sholat sekalian. Di Banjar itu ya. Ulun tahu karena pernah diundang. Ulun tahu bahwasanya kelompok ini kelompok ingkarus sunnah. Tapi kala itu mereka mengundang dan minta diterangkan detail tentang Rafidah. Maka ulun datang atau saya datang. Dan kala itu saya juga bawa tim untuk mengamera Bahkan dua kamera saya bawa waktu itu supaya nama ulun tidak dicatut, supaya nama saya tidak dicatut. Terangkan pulang selesai. Subhanallah. Suatu ketika saya pernah melihat pimpinan mereka di salah satu TV swasta Banjarmasin. Kemudian dia menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala, tapi dia harus menerangkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa tidak. Dia ngomong apa? Eh, Orang bijak berkata, orang bijak dari Hong Kong, Singapura dan Palestina. Kurang ajar nih orang nih. Saya tahu yang dia omongkan itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mau pakai sabda. Tapi dia harus menerangkan ayat ini dengan sabda Nabi Muhammad. Dia ganti. Orang bijak berkata, "Ih, rasanya pengen saya lempar tuh TV. Sayang mahal." Kurang ajar nih orang nih. Akhirnya eh, RRI Banjarmasin saya kasih tahu jangan pakai fulan lagi TVRI Banjarmasin juga saya kasih tahu jangan pakai fulan lagi dan saya bilang orang-orang TVRI kasih tahu teman-teman anda di TV-TV swasta jangan panggil orang ini kenapa dia nggak pakai hadis bahaya mengingkari Nabi Muhammad SAW seutuhnya bukan cuma satu hadis seutuhnya Nabi Muhammad alasannya lucu hadis itu terlalu banyak yang lemah dan palsu. Ente kemana aja dari Sahih Bukhari? Hadis itu terbanyak, ter, terlalu banyak yang lemah dan palsu. Kemana aja dari Sahih Muslim? Tanpa ada pengulangan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim 4 sampai 5 ribu hadis. Sudah baca belum? Bagaimana detailnya mereka, bagaimana mereka sebelum menuliskan hadis itu, mereka subhanallah cross check lebih dahulu. Imam Bukhari sebelum menorehkan sabda Nabi Muhammad dalam kitab sahihnya, beliau harus cross check dua. Satu, guru dia bertemu dengan gurunya. Dua, betul-betul sezaman. Beliau harus crack cross check dulu guru beliau bertemu dengan gurunya dan sezaman. Dan kalau kita lihat meninggalnya Imam Bukhari 256 256. Kayak ya, ukuran flash disk zaman eh, <laughs> dulu ya, 256. Kan 128, 256 ya. Sekarang sudah tera-tera. Zaman dulu. Gampang sekali mengingat meninggalnya Imam Bukhari. 256. Kalau 234 itu rokok. <laughs> Us, Pak, serius Pak. <laughs> Imam Bukhari harus kemudian mengcross check bahwasanya guru dia bertemu dengan gurunya harus ketemu. Kedua, harus sezaman. Dan kalau kita melihat dari meninggalnya beliau, minimal bisa lima atau enam orang beliau harus cross check sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak gampang. Kalau Imam Muslim Eh, eh, persyaratan seperti ini tidak beliau sampaikan tidak ya, tapi dari cara beliau ketahuan persyaratan ini. Dari cara beliau menorehkan hadis ketahuan bahwasanya beliau punya syarat nih, harus satu zaman antara guru beliau dan gurunya dan harus ketemu. Betul-betul ada pertemuan. Tapi kalau Imam Muslim minimal sezaman. Minimal sezaman dan ada kemungkinan bertemu. Gak gampang kitab terbenar setelah Al-Quranul Karim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dulu ulun eh, saya pernah diceritakan oleh para masyayikh di waktu Madinah, pernah di Madinah itu, eh sorry eh, di uh, di Saudi Arabia, Mekah mau kalau tidak salah, diadakan kontes mencari hadis lemah dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Karena tidak pernah akan terbukti. Tidak. Di Sahih Bukhari semuanya menyerah. Di Sahih Muslim ada yang katanya menemukan. Hampir 10 dari 4 ribuan hadis yang mukhlis hampir 10. Akhirnya dia harus presentasi. Anda harus mempertanggungjawabkan yang kata Anda yang, yang Anda katakan lemah. Ketika dipresentasikan dibantah oleh semua ulama hadis, ente salah di sini, ente salah di situ. Semua salah semua. Dan tidak terbukti kelemahan hadis dari dua ulama besar ini. Subhanallah. Kemana saja kita dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa kok cuma mengatakan terlalu banyak hadis yang lemah, terlalu banyak hadis yang palsu? Tapi ketika Anda terpojok, Anda pakai juga. Ya, tidak adil namanya. Ketika Anda terpojok, ketika ingin menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala, kok pakai juga? Tidak bisa. Berkata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah jika dua-duanya dijadikan sandaran sebelum beribadah Jadi sebelum beribadah maka levelnya sama karena sabda Nabi Muhammad adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala makanya kembali kepada cerita Kata Imran bin Husain, "Ai kaum khudhu anna." Hai audiens semuanya, hai yang hadir semuanya di sini kata beliau, "Khudhu anna, ambillah dari kami, belajarlah dari kami." Siapa? Para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Fa innakum wallahi lam taf'alu la tadhillunna. Karena ketahuilah sesungguhnya, jika kalian tidak melakukan belajar Islam ini dari kami para sahabat, kalian pasti sesat. Pasti sesat. Para sahabat tahu sekali makna dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Para sahabat tahu ini estafet harus dilanjutkan. Islam ini harus dilanjutkan. Mereka faham sekali. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع Mudahan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi Muhammad SAW mencerahkan wajah seseorang Siapa dia? Yang mendengarkan perkataanku, kemudian dia pahami, dan kemudian dia amalkan. Kata Nabi Muhammad SAW, dan bisa jadi sangat mungkin sekali orang yang disampaikan kepadanya sabdaku lebih ngerti dibandingkan orang yang mendengarkan langsung dari aku. Kata Nabi Muhammad SAW. Para sahabat ngerti, oh ini harus disampaikan. Sabda Nabi Muhammad harus diteruskan. Makanya tidak mungkin kita sekarang memahami Islam yang kita pahami sekarang tanpa jasa para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Siapa itu sahabat? Siapa sebenarnya sahabat? Di antara definisi yang terbaik adalah milik Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kata beliau, yang namanya sahabat adalah man laqiya Rasulullah mu'minan bihi ومات على ذلك من لقي رسول الله في حياته mohon maaf من لقي رسول الله في حياته مؤمنا به ومات على ذلك Barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi Muhammad hidup. Mukminan bihi beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mata ala dzalik dan meninggal di atas iman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi seorang sahabat. Man laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayati fi hayati sebenarnya tambahan dari kalangan para ulama. Tapi itu yang diinginkan insyaallah oleh Imam Ibnu Hajar. Barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah tentunya semasa beliau hidup Eh, di salah satu artikel Ustadz Firanda belum menyebutkan tentang ini. Ketika ada orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam mimpinya sekarang, zaman ini, apakah bagian dari sahabat? Tidak. Itulah gunanya definisi ini. Orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad dulu masih hidup. Bukan orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw di zaman sekarang dalam mimpinya. Orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam mimpinya itu karomah. Itu perkara yang di luar kebiasaan. Tidak sembarang orang kemudian bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jika ada orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah dia betul-betul bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis, beliau menyebutkan riwayat Imam Muslim, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi barang siapa yang melihatku bertemu dengan aku di dalam mimpinya maka dia betul-betul bertemu dengan aku karena syaitan tidak bisa menyerupai aku syaitan dalam hal ini adalah jin mereka punya kelebihan bisa berubah wujud jin memiliki kelebihan bisa berubah wujud. Selain mereka punya kelebihan kecepatan yang luar biasa, ya kita tahu sejarah bagaimana ketika mereka menawarkan untuk dipindahkannya singgasana Ratu Bilqis yakni kepada Nabi Sulaiman. Bahkan di antara mereka menawarkan, sebelum kamu berdiri dari kursimu, sebelum kamu mengedipkan matamu. Karena mereka punya speed yang luar biasa bahkan bisa membinahkan benda yang solid. Berarti kan kursi sesuatu yang solid. Mereka punya kelebihan. Di antara kelebihan mereka yang lain untuk mencapai langit Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah melakukannya. Tapi tentunya tidak semua langit Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Manusia belum sampai seperti itu. Tiga, mereka bisa berubah wujud. Terlepas dari perdebatan para ulama dan tidak disebutkan dalam firman atau sabda, perkataan sebagian para ulama saja, rujukannya adalah kitab Wiqayatul Insan minal Jinni Wasyaitan karangan Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali. Orang eh orang jin yang bisa berubah wujud itu tidak semua jin. Dukun di kalangan mereka lah yang bisa melakukan. Tukang sihir di antara mereka lah yang bisa melakukan. Dengan mantra tertentulah mereka bisa melakukan. Tapi mereka punya kelebihan itu. Cuman sehebat-hebat mereka bisa berubah wujud. Maka mereka tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW itu di antara maksud yang ingin saya sampaikan. Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka dia betul-betul telah melihatku karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Tapi kata Imam Nawawi, sangat mungkin sekali seseorang itu berdusta. Ya, untuk supaya kelihatan wah. Karena kita tahu Nabi Muhammad SAW itu dari ciri-ciri beliau yang detail disebutkan oleh para sahabat. Anas bin Malik, Bara bin Azib, banyak salah para sahabat menyebutkan riwayat bagaimana detail sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ngaku-ngaku tapi dia bodoh akan detail Nabi Muhammad SAW akan ketahuan kalau dia bohong. Tadi malam, weh saya ketemu Rasulullah. Weh subhanallah. Bray, <laughs> subhanallah bray. Gimana? Uh, gimana rambutnya? Wah, Rambutnya keribu. Wah bohong ente. Wah ketahuan bohongnya nih. Rambutnya gimana? Itu lurus kayak habis dicatok kayak artis Korea. Wah bohong ente. Nabi Muhammad rambutnya bergelombang. Wajahnya gimana? Aduh sorry-sorry aja ya. Kayaknya masih gantengan gue. Wah kurang ajar nih orang nih. Kurang ajar. Nabi Muhammad itu saingannya cuma Nabi Yusuf. Gantengnya Nabi Muhammad, saingan beliau cuma Nabi Yusuf. Dan beliau pernah menyabdakan bagaimana beliau juga kagum akan ketampanan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Ketika beliau mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Para sahabat menyebutkan Nabi Muhammad orang yang paling ganteng yang paling pernah kami lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar nih orang ini colok matanya. nah, <laughs> terus gimana badannya gimana? Waduh, Nabi Muhammad mungkin karena sering puasa ya kurus. Weh, kurang Nabi Muhammad dadanya bidang. Jarak antara ujung pundaknya dan pundaknya jauh, lebar. Sallallahu alaihi wasallam tegap orangnya. Bahkan disebutkan oleh Bara bin Azib, jika kamu melihat Nabi Muhammad berjalan, beliau berjalan seperti orang yang turun dari tanjakan, saking tegapnya tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam akan ketahuan. Kata Imam Nawawi, tapi orang bisa saja tahu sifat ini kemudian dia bohong. Saya tadi malam bertemu Nabi Muhammad dalam mimpi saya. Masya Allah, karomah ini akhi. Bagaimana rambutnya? Ya bergelombang lah seperti hadis itu. Wah, <laughs> bahaya nih. Kata Imam Nawawi, orang mungkin berbohong. Tapi sebenarnya orang kalau misalnya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad harusnya dia simpan buat dirinya. Itu keutamaan buat dia dari Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat mengatakan, bersama Nabi Muhammad sesaat itu lebih baik daripada hidup berpuluh-puluh tahun. Karena indahnya berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu orang-orang pilihan karena hidup bersama Nabi Muhammad. Makanya nggak bisa main-main. Kata para ulama, di antaranya Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Beliau menyebutkan perkataan sebagian para ulama, orang yang mendapatkan karomah dengan bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW simpan membuat dirinya. Itu keutamaan dari Allah untuk Anda. Nggak gampang orang itu kemudian bisa bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diantara dalil adanya azab dan nikmat kubur. Bayangin. Syekh Muhammad bin Sulaiman menyebutkan di antara jeli mungkinnya sangat mungkinnya ada azab dan nikmat kubur ketika ada orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dari mana sisi pendalilannya? Dia masih di kamarnya, dia di kasurnya, dengan bantal guling dan selimutnya. Dia di Indonesia, tapi dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia mendapatkan kenikmatan yang tidak dia dapatkan kaum muslimin seluruh dunia di malam itu. Dia merasakan kenikmatan. Artinya di kehidupan dunia ini Allah bisa berikan nikmat kepada seseorang yang lainnya tidak. Alam barzah sama. Kita tidak bisa indra. Kita tidak bisa cerna. Walaupun kemudian mayat kita tungguin berhari-hari, saya mau lihat ini orang dapat azab apa dapat nikmat. Enggak bisa. Atau ketika dikubur kemudian satu dua hari dibongkar. Saya pengen lihat kuburannya terbelos atau tidak. Atau kuburannya menyempit. Gak bisa. Yang merasakan azab dan nikmat kubur si mayit bukan orang yang sedang hidup. Dalam kehidupan nyata saja ya. Contoh misalnya kita iktikaf ya sama-sama ya di salah satu masjid. Kemudian di malam itu karena saya kelelahan ya, saya tidur, mimpi buruk. Kemudian Bapak juga tidur, mimpi indah. Di samping bapak ada Abu Anas, dia nggak capek. Dia baca Quran, itikaf baca Quran. Mimpi saya luar biasa buruk karena waktu itu istri saya sedang hamil dan dia kemudian sedang ngidam tapi minta mangga curian. Wah, saya harus nyuri nih. <laughs> saya harus nyuri nih. Karena saya sayang istri, <laughs> cie. Aduh, harusnya dia dengar nih. Karena saya sayang istri, wah demi istri, karena dia ngidam, nanti daripada mungkin kata orang nanti uh, anaknya kemudian suka meler-meler ya. Ini dulu waktu ngidam uh, <laughs> khurafat itu ya. Saya akhirnya nyuri, Pak. Nyuri mangga, Pak, bukan menyuri hatinya, nyuri mangga. Ketahuan karena anak pesantren nggak punya pengalaman nyuri. Nyurinya pamit, Pak. Nyuri ya. <laughs> Pencuri yang baik nih dicuri kemudian dikejar orang satu kampung pakai parang lagi. Ya Allah, itu mimpinya sangat menyeramkan. Dikejar orang satu kampung dengan parang, ngos-ngosan, bahkan terkadang sampai bangun pun masih hal mimpi. Tapi kala itu ketika orang bermimpi dengan mimpi yang buruk tersebut bagi Abu Anas, saya tidur. Bapak mimpinya indah sekali. Bahwa keranjang isinya snack, bawa istri, satu atau dua nih Pak? Satu, bawa istri, bawa anak-anak, wah ke taman, wah seru pokoknya, indah mimpi dia. Tapi bagi Abu Anas, beliau juga tidur. Yang merasakan ngerinya mimpi saya, yang merasakan indahnya mimpi beliau, bagi Abu Anas, orang dua ini ya tidur, ya cuma ngaji doang. Di kehidupan nyata itu berdampingan kami, Abu Anas tidak bisa mendengarkan atau tidak bisa merasakan yang saya rasakan. Sekarang misalnya saya katakan, uh, saya sebenarnya dari tadi sakit perut Pak. Semua Anda tidak bisa merasakan saya yang sakit yang saya rasakan. Padahal saya ngomong, saya sakit perut. Apalagi saya nggak ngomong. Artinya Allah Subhanahu wa taala bisa berikan rasa kepada seorang yang lain tidak bisa rasa. Itu nikmatnya orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sekarang bukan sahabat Nabi Muhammad yang alaihim jami'an. Saya ulang definisinya. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam definisi yang lain disebutkan walaupun cuma sesaat, walaupun tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun dia sahabat. Kenapa disebutkan barang siapa yang bertemu? Karena ada definisi yang agak detail, barang siapa yang melihat. Sebagian para sahabat kan buta, Pak. Sebagian para sahabat buta. Makanya lebih umum definisinya. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW semasa beliau hidup. Dua, mukminan bi, bertemu dan beriman pada Nabi Muhammad SAW. Banyak orang bertemu Nabi Muhammad tapi nggak beriman, bukan begitu? Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya. Tidak beriman, maka mereka bukan sahabat. Wa mata ala dzalik dan meninggal dalam keadaan beriman. Wallahu a'lam bissawab. Berikut kita masuk kepada prinsip berkaitan dengan uh, bagaimana sikap ahlus sunnah wal jamaah atau prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah terhadap para sahabat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Faedah masih saya ambil dari kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati Wal Jamaah karangan Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al Fauzan. Dan saya secara pribadi punya kebanggaan pribadi pernah menuntut ilmu langsung kepada beliau walaupun cuma 10 hari. Ketika di Madinah waktu itu kalau nggak salah tahun kedua 2001 itu beliau ketika Ramadan ngajar di Masjid Nabawi 10 hari terakhir. Eh, mantap. Kenikmatan yang luar biasa. Belajar dari orang sekali berbeliau, Yang beliau sampaikan kitab Tauhid. Yang beliau sampaikan kita sudah belajar bahkan sejak di pesantren. Tapi ketika yang menyampaikan beliau beda. Kenapa kok menghujam sekali? Kenapa kok mantap sekali? Mungkin bisa jadi karena keikhlasan menyampaikannya lain sekali. Makanya di antara eh, nasihat para ulama, khususnya Syekh eh, Muhammad Musa Ali Nasr, kata beliau, jika Anda punya uang, jika Anda punya waktu, kemudian ada seorang ulama besar datang ke negeri Anda, datangi kata beliau. Kenapa? Karena Anda nanti akan berbahagia suatu saat ketika beliau ini sudah meninggal. Anda punya kebanggaan tersendiri. Saya pernah nuntut ilmu langsung sama orang ini. Datangi, Bang. Kalau punya uang, kalau punya waktu. Misalnya contoh Syekh Abdul Razak datang ke Jakarta, pergi Pak, pergi. Uang dan waktu ya. Kalau enggak ya mungkin nonton saja. Tapi kalau punya datangi majelis Pak. Terakhir itu ya, eh bukan yang kemarin, yang sebelumnya. Ketika Syekh Abdul Razak diterjemahkan oleh Ustadz Maududi. Kemudian kan pergi ya bersama beberapa jamaah dari Banjarmasin sampai sana. Kemudian pas ke WC, antri kan, di depan kami itu ada bapak-bapak buta. Tapi ada kemudian anaknya. Setelah kami tanya, Bapak dari mana? Tak taunya dia dari Sumatera. Kami merasa ketika dari Kalimantan itu, eh, kami paling jauh nih. Weh, semangat nuntut ilmunya tidak perlu dipertanyakan. Kami dari Banjarmasin sampai Jakarta. Totonya ada dari Sumatera, buta Pak. Wah, orang seperti ini akan nyusahin kita di akhirat. Semangat nuntut ilmunya lebih. Dia buta. Mau nonton apa dia? Subhanallah. Tapi dia hadir ke majelis ilmu. Untuk apa kemudian? Karena dia nggak bisa nonton. Dia dengerin radio bisa di rumah. Dia dengerin suara yang keluar dari TV bisa di rumah. Tapi dia hadir. Dia memaknai sekali majelis ilmu. Bersyukurlah siapapun di antara anda yang kemudian mudah sekali menghadiri majelis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Oke. Masuk kepada pembahasan. Berkata Syekh Salih Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan, "Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه التوبة آية 119 وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه dan di antara prinsip-prinsip dasar akidah ahlus sunnati wal jamaah adalah selamatnya hati mereka dari membenci dan selamatnya lisan mereka dari mencaci maki. Siapa? Para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Ini prinsip. Ahlu sunnah itu lisannya aman, lisannya selamat dari mencaci maki ahlus sunnah itu hatinya aman, hatinya selamat dari membenci. Siapa? Para sahabat. Mereka tidak mencaci maki, mereka tidak membenci. Yang ada mereka mencintai para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ibn Abdul Bar. Kata beliau radhiyallahu anhu, Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian ingin menjadikan satu umat sebagai suri tauladan dia. Barang siapa di antara kalian ingin menjadikan suatu umat panutan dia, maka jadikanlah para sahabat Nabi Muhammad adalah suri tauladan dia. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa ahsana halan qaumun ikhtarahum Allah subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim Barang siapa di antara kalian ingin menjadikan satu umat, satu generasi sebagai suri tauladan dia, yang dia panuti, yang dia ikuti. Bahkan cara paham agama dia ingin mengikuti mereka, harus mengikuti mereka. Maka jadikanlah para sahabat Nabi Muhammad seperti adalah suri tauladan dia. Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Mereka adalah orang-orang yang paling ringan bebannya, jarang salah. Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik keadaannya dan kondisinya. Bersama Nabi Muhammad dia hidup. Kondisi yang paling baik. Dan mereka tidak Allah lahirkan di zaman itu kemudian tidak sengaja. Mereka orang-orang pilihan. Nabi Muhammad meninggal dan beliau meninggalkan kurang lebih 114 ribu sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi alaihim jami'an. Orang-orang yang mulia. Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Orang yang paling ringan bebannya. Orang yang paling baik keadaannya. Kaum Ya Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menemani nabinya. Untuk menegakkan agamanya. Kalau bukan karena para sahabat kita semua nggak tahu Islam. Kalau bukan karena para sahabat, kita tidak kenal Islam detik ini. Jasa mereka semuanya ini. Dan kelompok yang satu itu tuh, mereka ingin mendustakan para sahabat. Mereka mencela para sahabat. Karena kalau sudah sahabatnya ini tercela, maka periwayatannya kan tidak diterima. Itu intinya. Mereka ingin menafikan Islam dari muka bumi sebenarnya dengan mencela para sahabatnya khususnya enam orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad Alaihi Wasallam ini empuk sekali buat mereka untuk mereka lecehkan untuk mereka dustakan karena rata-rata hadis dari mereka berenam ini Abu Hurairah Anas bin Malik Jabir bin Abdullah Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas Aisyah radhiyallahu anha silahkan pian atau anda cek rata-rata hadis dari mereka berenam mereka paling banyak meriwayatkan hadis. Mereka ini paling empuk untuk orang-orang Rafidah untuk mereka celah. Karena kalau seorang perawinya tercela, maka periwayatannya tidak diterima. Berapa ribu hadis Imam Buka, eh, eh, Abu Hurairah saja itu mungkin tiga ribuan lebih. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Ketika orang-orang muhajirin sibuk dengan perdagangannya. Ketika orang-orang ansar sibuk kemudian dengan pertaniannya. Abu Hurairah sibuk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Hafidtu kirbataini min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya itu ya, hafal dua kantung sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirbah itu tempat air. Saya hafal dua kantung sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu saya sampaikan, yang satu masih saya simpan. Yang dimaksudkan oleh beliau yang masih beliau simpan adalah hadis-hadis yang sangat sensitif sekali berkaitan dengan kepemimpinan. Tapi akhirnya beliau sampaikan juga waktu itu. Beliau hafal semua sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau bersama Nabi Muhammad selalu setiap saat. Ini empuk saya pernah menghadapi langsung orang seperti ini. Waktu itu ada kultum untuk ikatan dokter eh, sebanjarmasin. Yang seniornya, yang juniornya ada. Oke. Okay. Ketika kultum, kultum itu kuliah 70 menit ya. Kultum. <laughs> itu saya menyampaikan tentang yakni e, kewajiban sholat, tentang keutamaan sholat, dan lain sebagainya. Rupanya nih ada orang Rafidi satu, Syi'i satu, kayaknya tersinggung nih. Saya nggak tahu. Waktu itu saya nggak tahu bahwasanya yang hadir ini ada orang Syi'inya. Tak tahunya ketika adan berkumandang, buka puasa, sholat selesai, masuk sesi makan. Ketika makan itu beliau sudah mulai singgung. Dek, Iya pak. Tolong dikurang-kurangi deh merewayatkan hadis dari Abu Hurairah. Oh, kenapa pak? Saya masih masih polos. Nggak tahu bahwasanya ini orang Syiah. Kenapa pak? Loh, ada yang nggak tahu ya? Enggak pak. Dia itu kan kacung deh. Dia itu pembantu. Dia itu tukang angkat-angkat barang. Masa bisa melewati hadis? masa bisa meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW? Wah kurang ajar nih orang nih. Wah ketemu saya. Dari pesantren sampai lulus Madinah total 13 tahun. Cuman belajar teori doang tentang mereka. Sekarang ketemu orangnya, hmm begini orangnya. Ngomongnya sambil ngerokok lagi pak, kurang aja. Nggak ada adabnya sekali. Oh gitu ya pak. Habis itu saya izin sama beberapa dokter senior saya kenal di antara mereka. Pak, saya mau ladeni ya. Ladeni dek, saya bantu. Totonya mereka semua tahu orang ini. Mereka malas ngobrol sama orang ini. Kenapa? Jumatan aja enggak. Jumatan aja enggak. Cuman kala itu ketika ulun minta, kalau ketika saya minta izin, Pak, saya mau ladeni ya. Dek, ayo. Akhirnya saya berdoa kepada Allah SWT, Ya Allah, tolong saya buat dia yang kemudian lari kemudian pulang dari dialog. Saya ladeni. Banyak pertanyaan yang ada di benak dia tentang yakni ahlu sunnah, saya jawab semuanya. Ah, susah ngomong sama kamu ya. Iya pak, pasti susah pak. Karena saya cinta para sahabat, Anda mengkafirkan. Nggak nyambung kita pak. Itu tadinya ibu-ibu yang di pojok sana pada ngerumpi, itu semuanya terdiam karena suara saya naik. Karena dia kurang ajar sama sahabat. Gak bakal nyambung pak, saya mencintai mereka, anda mengkafirkannya. Weh, dari mana kamu? Gak ada si A itu mengkafirkan sahabat. Wah bapak ini si A yang mana nih pak, belajar lagi pak. Saya gituin. Sampai level yang paling rendah pun si A Zaidiyah dia mengkafirkan siapa? Satu orang, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang paling rendah, yang paling ringan di antara Syiah, dia mencintai semua sahabat kecuali satu orang. Saya dengar cerita Ustaz Firanda, dia pernah bertemu dengan orang seperti ini. Ketika ditanyakan satu nama, bagaimana pendapat Anda tentang Muawiyah bin Abi Sufyan? Oh, kalau yang itu mah kafir. Sama kalau begitu. Akhirnya dia keluar, ngabisin rokoknya. Sud, ngabisin rokok. Kemudian datang lagi bawa kasus yang lain. D. Nabi kan katanya pernah bersabda, jika masuk lalat di minuman kalian, maka celupkanlah ia. Karena salah satu sayap memang mengandung e, racun dan di yang lain mengandung penawar. Ini kan jorok deh. Masa ada hadis seperti itu? Wah, nggak masuk akal hadis ini deh. Wah kurang ajar nih orang nih. Ngomongnya berdiri sambil ngerokok. Coba duduk rapi, ayo kita dialog. Sambil berdiri, ulun saya di bawah, dia sambil ngerokok. Bapak pernah umroh pak? Wah pernah, alhamdulillah. Pernah haji pak? Wah eh, pernah, alhamdulillah. Pernah cuma hajat aswad pak? Wah pernah dong. Otak bapak di mana saya gituin? Loh, kenapa ngomong gitu? <laughs> Marah sama marah. Itu itu para dokter yang lain suka tuh. Karena ada yang lebih muda <laughs> bisa nyolot sama beliau. Waktu itu sayang sekali saya tidak tahu dia adalah dokter paru-paru, spesialis paru-paru. Coba saya tahu dia dokter spesialis paru-paru, dia ingin bahas ada hadis Nabi Muhammad dengan akal. Bapak dokter paru-paru, iya. Terus bapak ngerokok, otak bapak di mana? Tapi saya waktu itu nggak tahu. Memangnya kenapa? Bapak cium batu itu pak. Akal bapak di mana? Otak bapak di mana? Ngantri lama untuk naik haji, kemudian sampai sana bapak sikut kanan kiri cium batu. Otak bapak di mana? Akal bapak di mana? Diam dia. Iya juga ya. Iya. Anda ngukur sabda Nabi Muhammad pakai akal, Anda juga nggak pakai akal ketika mencium hajar aswad. Kalau Nabi sabdakan hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, sami'na wa ta'ana. Cari bagaimana cara memahami hadisnya. Bukan langsung menolak apalagi mengatakan jorok. Na'udzubillah. Keluar lagi dia, ngabisin rokoknya. Mungkin dia mikir, ini saya pakai dalil apa lagi itu ya? Sampai pokoknya pembahasan selesai. Kemudian beliau yang pamit. Beliau yang pamit. Alhamdulillah. Ketika saya pulang itulah kemudian saya bercerita kepada salah seorang seniornya jemaah di Masjid Imam Syafi'i. Saya ketemu sama bapak seperti ini, namanya Fulan. Oh itu mah kakek iparnya bosnya Syiah di sini, Tat. Oh pantas. Kurang ajar. Saya ketemu dengan orang yang mencela sahabat. Face to face. Abu Hurairah dia lecehkan. Berapa banyak budak kemudian meruatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak dilihat budaknya. Dia sahabat, dia meruatkan hadis, kita ikuti. Dia jujur, dia terpercaya, kita ikut. Kalau bukan karena mereka, kita tidak mengenal Islam. Kalau bukan karena mereka, kita tidak tahu Islam para sahabat Nabi Muhammad yang alaihim jami'an. Makanya kata Ibnu Mas'ud menutup perkataannya, fa'rifu lahum fadlahum, maka kenali keutamaan mereka. Dimulai dengan al-ashrul mubasyirina bil jannah yang ingin mempelajari sahabat, ini saran dari saya pribadi. Pelajari pertama kali setelah kita belajar Nabi Muhammad tentunya ya. Pelajari 10 orang sahabat yang dijanjikan surga itu nasab mereka bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Tok-toknya mereka ini. Dan saya juga tahunya baru-baru saja. Nasab mereka bersepuluh ini tok-toknya bertemu di salah satu kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan keturunan standar memang. Semua kita para imam hadis mesti mencantumkan kitab di, balai, di, di, di paling terakhir judul tentang manaqib. Tapi mesti kemudian dimulai dengan Nabi Muhammad dulu. Kita diajari kenal Nabi Muhammad dulu. Baru kemudian cara mengenal Abu Bakar, keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali dan enam sisanya yang Nabi Muhammad janjikan dengan surga. Wattabi'uhum fi atharihim. Kata Ibnu Mas'ud, ikuti jejak mereka. Fa innahum kanu alal hudal mustaqim karena sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus radhiyallahu anhum ajma'in ahlu sunnah kata Syekh Saleh Fauzan di antara prinsip ahlu sunnati wal jamaah selamatnya hati mereka dari membenci selamatnya lisan mereka dari mencela para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an anda kalau lihat di YouTube itu ya tentang perayaan-perayaan mereka subhanallah Betul-betul mereka mengejek habis-habisan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tapi lihat bagaimana balasan Allah kepada mereka. Mereka tuduh Aisyah radhiyallahu anha pezina. Lihat, perempuan Syiah pezina semuanya. Bukan begitu? Ya, Allah hukum mereka di dunia dengan pelacur, jadi pelacur. Allah hukum mereka. Sebelum akhirat di dunia Allah hukum mereka angka tertinggi penderita AIDS di mana? Iran, nomor satu di dunia. Karena ini agama syahwat, agama syaitan. Mengerikan. Wallahu a'lam Kita lanjutkan. Dan di antara prinsip dasar akidah ahadus Sunnah wal Jamaah adalah selamatnya hati mereka dan selamatnya lisan mereka dari membenci, dari mencela dan membenci para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihim jami'an. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala telah sifati mereka dalam firman-Nya. Di banyak firman Allah mensifati para sahabat dengan banyak kemuliaan. Saya ambil salah satunya adalah surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun" orang-orang yang terdahulu lagi nomor satu atau lebih awal. Minal muha yang masuk Islam tentunya. Minal muhajirin wal ansar dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Orang-orang muhajirin adalah para sahabat yang berhijrah bersama Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Rata-rata mereka pedagang. Dan orang-orang ansar adalah para sahabat yang sudah ada di Madinah. Rata-rata mereka petani. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Ketika para sahabat hijrah bersama Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, itu mereka habis-habisan. Bahkan Abdurrahman bin Auf, seorang milioner kala itu pun habis harta dia untuk membantu kaum muslimi. Sesampainya mereka di Madinah, mereka ditawarkan penawaran yang luar biasa menggiurkan. Orang-orang Ansar yang terkenal dengan sifat ithar mereka, lebih mengutamakan saudaranya walaupun padahal dia butuh. Saya punya uang segini nih, separuh silahkan buat kamu. Saya punya rumah dua nih, silahkan ambil salah satunya. Saya punya istri lebih dari satu. Kalau kamu mau saya akan ceraikan, monggo nikahi. Dan pilih mana yang kamu suka yang paling. Disuruh milih. Coba kita gitu ya, ithar si ithar. Uh, yang paling tua ya, wah itu kita tuh. sahabat. <laughs> Silahkan kamu pilih. Kamu mau saya akan ceraikan. bed Kita itu sama para sahabat tuh beda tipis. Saking tipisnya tuh begini. <laughs> Yo, beda banget. Tapi subhanallah orang-orang muhajirin punya izzah, punya kemuliaan. Mereka tidak ambil. Anda bisa bayangkan orang sedang habis-habisan hartanya, kemudian sampai ke kota tertentu ditawari harta, ditawari pasangan. Kami basicnya pedagang, kami pebisnis, kami akan bekerja. Dua minggu Abdurrahman bin Auf di Madinah, dia bisa meminang salah seorang perempuan Ansariyah. Tahu sabda Nabi Muhammad SAW, awlim walau bisa, adakan walimah walaupun cuma dengan seekor kambing. Itu sabda Nabi Muhammad kepada Abdurrahman bin Auf. Cuma dua minggu disebutkan dalam sebuah riwayat. Cuma dua minggu beliau bekerja, beliau bisa meminang. Izzah mereka miliki. Kemuliaan mereka miliki. Enggak minta-minta. Dikasih pun tidak. Kami ingin berusaha. Ridwanullahi alaihim jami'an. Sifat yang luar biasa. Yang tidak pernah akan bisa kita capai. Walaupun memang seorang sahabat bertanya, mudah saya tidak salah Abu Dhar al-Ghifari. Atau enggak Abu Darda, saya lupa ya. Kata beliau, dan ini disebutkan oleh Imam Nukathir, riwayat ini disebutkan oleh Imam Nukathir, ketika menafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaib di antara sifat orang-orang bertakwa adalah yang beriman kepada perkara yang gaib yang tidak bisa mereka cerna dan juga indera wahai Rasul adakah umat yang baik lagi setelah kami kami hidup bersamamu kami berjahat bersamamu eh, tentunya berjahat di jalan Allah ya <laughs> bukan di jalan Tamrin kami berjahat bersamamu <laughs> Kata Nabi Muhammad, ada. Ada umat yang baik lagi setelah kalian. Wahai Rasul, siapa mereka? Kata Nabi Muhammad, Qawmun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna nabi walam yarawni. Satu kaum yang datang setelah zaman kalian. Mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Subhanallah. Siapa Pak? Kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ini dahsyatnya kita kaum muslimin beriman kepada Nabi Muhammad padahal kita nggak pernah lihat. Itulah bedanya orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Ya, Nabi Muhammad gaib buat kita. Itulah sifat orang yang bertakwa. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. As-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang terdahulu lagi lebih awal memeluk Islam. Minal muhajirin wa ansar. Dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar. Perhatikan bagaimana sifat mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu walladzina tabahum ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan bisa sampai zaman sekarang. Perhatikan sifat mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka melakukan sebaliknya, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho akan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahkan 300 sekian belas orang sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an yang ikut perang Badar di tahun kedua Hijriah. Ketika perang selesai dan dimenangkan oleh kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman disebutkan dalam hadis qudsi. If'alu ma syi'tum faqad ghafartu Lakukanlah yang kalian mau. Kalian mau ngapain? Silahkan lakukan. Kalian sudah aku ampuni. Subhanallah. Berkata Imam Ibn Qayyim hadis ini, hadis kutsi ini agak bermasalah untuk sebagian kaum muslimin. Bagaimana Allah kok sudah mengampuni orang lebih dulu dan mempersilahkan mereka melakukan apa yang mereka mau? Tak tahunya beliau memberikan keterangan. Tapi cara Muhammadiyah yang mudah kata beliau adalah bahwasanya Allah tahu mereka nggak akan ngapa-ngapain, tidak akan kemudian bermaksiat Allah tahu mereka akan tambah taat ketika diberikan pengumuman seperti itu. Lakukan yang kalian mau, kalian sudah aku ampuni. Woi, kalau itu turun diri kita, walau alam Pak. Semua yang hadir di eh, auditorium Hang TV, lakukan yang kalian mau. Kalian sudah aku ampuni. Wah, buyar semuanya. <laughs> Ngapain walau alam. yang tadinya musisi tapi masih ketinggalan sticknya di rumah, wah bisa main lagi nih. Iya. Yeah. Aduh, tinggalkan lah. Sebelum main, dia tahu temannya juga biasa juga main. Bro, bassnya masih ada? Masih, ya. Yeah. Teman-temannya ada. Kita kan sudah diampuni bro, ayo main. Aduh, parah ini. Beda ya, para sahabat beda. Mereka tambah taat, mereka tambah soleh. Bahkan mereka saking tidak ingin mengganggu keluarganya ketika malam tidur, mereka sholat malam itu di loteng. Di atap. Dengan dinginnya malam. Di tengah malam yang begitu dingin. Di Madinah itu ya, kalau sudah dingin itu ekstrim sekali. Mereka sholat di atap. Kenapa? Tidak ingin mengganggu keluarganya. Padahal gerakan sholat tidak pernah akan mengganggu. Subhanallah. Satu sisi mereka nggak mau ganggu, sisi yang lain mereka ingin berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambah taat dan tambah taat para sahabat Nabi Muhammad. Makanya ya, di antara prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lain, kita tidak membicarakan kesalahan yang terjadi di antara mereka. Nggak perlu. Tidak perlu masuk ke dalam konflik para sahabat. Nggak perlu. Kenapa? Mereka sudah Allah ampuni. Mau ngapain kita? Mereka sudah Allah ampuni. Mau ngapain kita? Mereka bersalah manusia. Nabi Muhammad pun kalau sudah berkaitan dengan urusan yang manusiawi pun bersalah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sudah Allah ampuni. Itu bedanya. Makanya tidak kata Syekh bin Bas dalam salah satu kitab beliau Al-Ijma'. Juga ini bagian dari fatwa beliau rahimahullah. Dan tidak boleh kaum muslimin masuk dan mendalami konflik yang terjadi di kalangan para sahabat. Enggak perlu. Kenapa? Karena sebabnya kata beliau, ketika Anda masuk dan Anda mendapatkan siapapun orang yang Anda ingin cari kesalahannya, Anda dapat. Siapapun orang yang Anda ingin cari kesalahannya, Anda pasti dapat. Sekalipun para sahabat dapat. Tapi buat apa kata beliau? Anda bisa tidak menghormati, bahkan mungkin Anda akan melecehkan karena mereka pun manusia. Enggak perlu. Mereka sudah Allah ampuni tutup mulut kita, kancing mulut ini kalau sudah berkaitan dengan para sahabat. Mereka mulia ridwanullahi alaihim jami'an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan ya, sabda berikut Nabi Muhammad sampaikan kepada seorang sahabat bernama Khalid ibn Walid. Terjadi perselisihan antara beliau dan sahabat yang lain. Kemudian mungkin keluar kata-kata yang kurang layak dari mulut beliau radhiyallahu kita nggak perlu bahas. Allah pasti sudah ampuni beliau. Perhatikan saudara Nabi Muhammad SAW la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi yadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa janganlah kalian mencela para sahabatku beliau ngomongnya untuk siapa kepada Khalid bin Walid tapi ibrah untuk kita semuanya itu juga yang kita pelajari dari Al-Qur'an Al-Qur'an 200 sekian ayat dari 6000 sekian ayat itu ada sebab turunnya. Entah karena sebuah pertanyaan seseorang Nabi harus jawab. Entah sebuah kejadian Nabi harus terangkan bagaimana menghadapinya. Dan macam-macam. Tapi dari total 6000 sekian ayat, cuma 200 sekian saja yang ada sebab nuzulnya. Tapi apakah kemudian ayat itu khusus untuk orang yang diturunkan pada ayat itu? Tidak. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran kita ambil dari Al-Quran karena keumuman ayatnya, bukan karena kekhususan sebabnya. Oh, ayat ini kan untuk sahabat fulan ya, berarti enggak berlaku untuk kita. Tidak, salah itu. Semuanya untuk kita. Larangan Nabi Muhammad SAW beliau layangkan kala itu pada Khalid bin Walid. Tapi hukumnya untuk kaum muslimin semuanya. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Larangan Nabi Muhammad an-nahyu yaqtadi tahrim. Bahwasanya larangan Nabi Muhammad itu menunjukkan konsekuensi hukum haram. Tidak boleh kita mencela para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Bahkan pencelaan kita kepada para nabi pada para sahabat bisa mengeluarkan kita dari Islam. Kita bahas kemarin, bukan begitu? tentang sembilan orang yang kalau itu ingin perang tabuk. Yang kalau misalnya pulang dari perang, mereka berarti punya label mujahid. Kalau misalnya meninggal di medan perang, berarti mereka memiliki label syahid. Sembilan orang. Tak taunya di perjalanan, mereka mencela beberapa orang sahabat para penghafal Al-Quran yang ada di belakang mereka. Kata mereka, Ma ra'ayna min Qur'an. Sorry saya lupa riwayat bahasa Arabnya. Kami tidak pernah melihat orang-orang yang ajbanu indal liqa, yani arghabu butunan wa ajbanu indal liqa. Orang yang paling rakus kalau makan, orang yang paling takut kalau berperang dibandingkan mereka-mereka ini dengan memberikan isyarat beberapa orang sahabat di belakang mereka para penghafal Al-Qur'an. Tak taunya kemudian yakni ada seorang sahabat yang menyaksikan kejadian itu bahwasanya sembilan orang ini ngerumpi tapi mengejek beberapa orang sahabat. Saya akan laporkan Anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betul-betul dia laporkan. Dan mereka minta maaf kepada Nabi Muhammad sampai terseret-seret kuda. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan mereka innama kunna nakhudhu wa nal'ab wahai ya Rasulullah kami dulu cuman kami kemarin cuman main-main kami cuman bersendau gurau turun at-taubah ayat 65 66 Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum Katakan wahai Muhammad kepada mereka apakah terhadap Allah ayatnya, nabinya kalian mengolok-olok, kalian mengejek, jangan minta maaf. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Subhanallah. Yang mereka ejekkan sahabat. Mereka tidak ejek Allah. Mereka tidak ejek ayat Allah. Mereka tidak mengejek kemudian Nabi Muhammad. Enggak, mereka cuma mengejek sahabat. Tapi subhanallah. Mengejek sahabat Nabi Muhammad bagian dari mengejek Allah, ayatnya dan nabinya karena mereka bagian dari syariat Islam. Makanya kata Nabi Muhammad, jangan kalian celah para sahabatku. Kalau sudah sampai dalil kepada seseorang, larangan untuk mencela para sahabat masih dia lakukan juga dan dia memenuhi empat syarat yang kita bahas kemarin, dia berakal, dia balik, dia katakan karena pilihan dia tidak ada paksaan. Sudah ditegakkan hujah. Dan dia bukan orang yang salah faham akan sabda Nabi Muhammad. Dia keluar dari Islam karena perkataannya. Bahaya ini. Mencela para sahabat bahaya. Fawalladhi nafsi biadih kata Nabi Muhammad demi Allah. Yang jiwaku ada di tangannya. Jika salah seorang di antara kalian berinfak dalam bentuk emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu Total luasnya, di pegunungan kecil-kecil, seperti Rinjani gitu, banyak. Itu luasnya itu total kurang lebih 8 kilo. Tingginya paling 2 kilo. Cuman jarang kemudian, yakni teman-teman yang walaupun di Indonesia Indonesianya anak pencinta alam kemudian naik-naik oh enggak menyeramkan karena binatang buasnya masih ada dan binatang buas padang pasir wah mengerikan tapi ada yang sangat berani. Satu adik kelas ulun namanya Ustadz Haikal Aula, tahu ya, di balik papan. Eh sorry di Pontianak. Satu lagi Anda juga tahu orangnya. Ustadz Syafiq bahasa lama. Aduh, sering ajak, "Dul, yuk nyari dop." Wah, enggak enggak. Enggak berani saya. Ini ekstra nih orang nih. <laughs> Dua orang ini ekstra. Nyari dop. Nyari kadal barang pasir itu. Yang lebih buas dari itu kalau sudah malam ada. Ya, disebutkan yang lebih buas ada kalau sudah malam. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Okay. Gunung Uhud. Tinggi 2 kilo, luas total 8 kilo. Dalam bentuk emas. Enggak ada harta segitu. Kita katakan misalnya ada. Ketika ada pun yang punya, enggak bakal mungkin dia akan infakkan. Syekh Mansur aja nggak seperti itu duitnya. Tahu Syekh Mansur ya? Bosnya Manchester City. Saya nggak tahu bola, saya nggak tahu, cuman tahu yang punya doang. Atau misalnya Bill Gates yang punya Microsoft nggak punya duit segitu, atau Donald Trump nggak punya duit segitu, atau Mark Zuckerberg bosnya Facebook nggak punya duit segitu dalam bentuk emas sebesar gunung Uhud. Oke, kita katakan misalnya ada. Dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wow, dermawan sekali orang ini. Kata Nabi Muhammad, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasiba." Jika salah seorang di antara kalian berinfak dalam bentuk emas sebesar gunung Uhud, tidak akan pernah mengalahkan infaknya seorang sahabat satu mud ataupun cuma separohnya. Begitu bedanya level iman kita dengan para sahabat. Kenapa kita kemudian tidak boleh mencela mereka? Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, Wahai Rasul, man ahabun nasu ilaiki? Wahai Rasul, siapa orang yang paling kamu cintai? Aisyah. Refleks beliau langsung menjawab Aisyah yang paling beliau cintai. Wahai Rasul, dari kalangan laki-laki maksudnya, oh bapaknya Aisyah saya paling cinta. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi Muhammad, cintaku habis untuk Allah Subhanahu wa taala. Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar, walakinnahu akhi wa sahibi. Atau kama qala sallallahu Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jika aku boleh menjadikan seseorang kekasihku, levelnya di atas yakni habib. Kekasih, khalil orang yang sangat dia cintai. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana gelar itu Nabi Muhammad miliki, sebagaimana gelar itu dimiliki oleh Nabi Ibrahim, Khalilullah. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, kekasih Allah. Kata Nabi Muhammad, kalau aku boleh menjadikan seorang sebagai kasihku, saya akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih saya. Tapi dia sahabat saya, tapi dia adalah saudara saya. Karena cinta beliau habis untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kalau kita kelas balik kejadian sebelum e, hijrah tadi, Nabi Muhammad memperlihatkan cintanya kepada Abu Bakar belak-belakan. Ketika semuanya sedang packing, persiapan untuk hijrah, semuanya Nabi Muhammad sudah berikan arahan, kamu duluan ya, kamu kemudian melanjutkannya, nanti saya susul. Di saat seperti itu beliau tunjuk, "Hai Abu Bakar, kamu sama saya." Beliau ingin perlihatkan cinta beliau pada Nabi eh, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pernah terjadi eh, clash antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang bersalah adalah Abu Bakar. Tapi kemudian beliau langsung minta maaf. Tapi Umar bin Khattab tidak memaafkannya. Kemudian pulanglah Umar bin Khattab ke rumahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan saya tidak salah dari seorang sahabat bernama Abu Darda dia yang meriwayatkan kejadian ini sampai ke rumah. Kemudian dia merasa menyesal. Kenapa tadi saya tidak maafkan Abu Bakar As-Siddiq? Aduh, pulanglah. Dia kembali. Ketika dia sampai ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada Abu Bakarnya. Dan dia tahu ketika Abu Bakar tidak ada di rumahnya, pastilah dia di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dia ke rumah Rasulullah. Tak tanya betul, Abu Bakar sudah ada di sana dan Abu Bakar sudah bercerita akan menyesalnya dia marah kepada Umar bin Khattab. Tapi beliau langsung minta maaf. Cuman saya nggak dimaafin wahai Rasul. Apa kata Nabi Muhammad? Ini kejadian Umarnya belum datang ya. Abu Bakar cerita. Artinya di sisi yani yang lain, ini pulang ke rumah, ini juga terjadi sebuah kejadian. Kayak sinetron gitu. Sini terjadi sesuatu, sini terjadi sesuatu. Gitulah pokoknya. Dia sedang uh, ya, bercerita. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah yang akan mengampuni kamu, wahai Abu Bakar. Allah yang akan mengampuni. Jangan takut. Allah ampuni salahmu. Begitu. Tak tahunya ketika Umar bin Khattab datang, Nabi Muhammad sudah langsung berdiri dari tempat duduknya. Anda tahu yang dilakukan Umar Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar tahu Nabi Muhammad bakal ngomel. Nabi Muhammad bakal memarahi Umar bin Khattab. Beliau pegang baju Nabi Muhammad di bagian lututnya. Wahai Rasul, jangan, jangan. Saya yang salah. Dia. Beliau tangkis. Umar Abu Bakar as Begitu Umar masuk Nabi Muhammad langsung marah. Ada apa kamu Umar? Kenapa kamu tidak maafkan Abu Bakar As-Siddiq? Dulu ketika saya diutus, semua umatmu ini mendustakan saya. Kecuali satu orang. Nih orangnya yang percaya sama saya. Kala itu sahabat banyak. Para sahabat sejak detik itu tahu bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sejak itu para sahabat tahu bagaimana tingginya level Abu Bakar As-Siddiq di samping Nabi Muhammad SAW. Beliau marah. Nabi Muhammad itu orang sangat penyayang. Nabi Muhammad itu orang sangat penyabar. Sangat lembut. Tapi kalau sudah marah, eh, ada seorang sahabat pernah dibentak Nabi Muhammad sakit 40 hari. Karena menyakitkan dibentak orang yang sangat lembut. Subhanallah. Tahu kejadian Usama bin Zaid yang waktu membunuh orang itu. Kata Usama bin Zaid, saya berharap hari itu belum masuk Islam. Kenapa? Dibentak Nabi Muhammad itu sangat menyakitkan. Karena beliau orangnya sangat lembut. Kalau sampai Nabi Muhammad marah, wow, ini berarti perkaranya besar. Karena beliau marah pada tempatnya. Ada juga ya, satu riwayat marahnya Nabi Muhammad tapi jadi andalan untuk orang-orang khususnya perempuan yang tidak suka dimadu. Eh, jangan deh, <laughs> eh, anggap saya nggak pernah ngomong ya, nggak jadi. Contoh itu nggak jadi. Kita lanjutkan saja. <laughs> Repot nanti saya. Kayak di Banjarmasin itu ya, ketika misalnya istri nggak hadir, radio juga misalnya rusak, nggak streaming, sampai aja berita ke istri itu. Kenapa emak-emak ini lapor aja sama bini saya? Nggak bisa bebas saya bercanda ini. Kita lanjutkan ya. <laughs> Oke. Berikutnya kata Syekh Salaf Fauzan, khilafan lil mubtadi'ati min ar-rafidhati wal khawarij alladziina yasubbuna as-sahabah wa yajhaduna fadailahum. Ahlus sunnah sikap mereka seperti ini. Mereka hatinya selamat, mereka lisannya selamat dari membenci dan mencela para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu jami'an itu berbeda sekali dengan ahlul bidah dalam perkara akidah seperti orang-orang Rafidah dan juga orang-orang khawarij di mana mereka mencaci maki para sahabat bahkan sampai level mengkafirkan dan juga mereka mengingkari keutamaan para sahabat. Ahlu sunnah nggak begitu. Saya ingin lanjutkan sedikit tentang keutamaan individu seorang sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW لو كان بعدي رسول لكان عمر دلم روايه لين لقد كان من قبلكم ناس محدثون لو كان من امتي لكان عمر او كما قال صلى الله عليه وسلم سمو حديث روايه امام بخاري ومسلم jika ada rasul setelah saya Umar bin Khattab orangnya subhanallah ini pujian yang luar biasa Tapi nggak ada Rasul. Jangankan Rasul, Nabi aja nggak ada. Tapi ini pujian buat Umar bin Khattab. Dua. Orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, itu ada orang-orang yang muhaddatsun, mulhamun. Orang yang diberikan ilham. Wangsit. Tahu wangsit ya? Biasa di pinggir jalan tuh loh, mi wangsit. Itu wangsit ya. Oh, itu pangsit ya. Wangsit, dapat ilham. Jangan tambah ini, itu nama ustaz. Dapat ilham. Kata Nabi Muhammad SAW, jika ada di umatku orang yang seperti itu, Umarlah orangnya. Dan betul-betul kejadian. Karomahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perkara di luar kebiasaan manusia. Beliau sedang berkhutbah. Kemudian beliau diperlihatkan di hadapan beliau peperangan yang sedang terjadi di belahan bumi tertentu yang yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dan beliau menyebutkan ya al Jabal. Waktu itu nama panglimanya Sariyah. Umar bin Khattab ini nggak pakai nggak pakai LCD proyektor, nggak pakai. Diperlihatkan di hadapan beliau bagaimana orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin sedang mengintai tentara kaum muslimin di balik bukit. Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Sari al-Jabal." Dan kala itu beliau sedang berkhutbah. Dan kalimat isti'radiyah ini. Kata-kata itu keluar betul-betul tidak nyambung dari perkataan beliau yang sebelumnya. Saya contohkan jumlah isti'radiyah. Kalimat yang keluar tiba-tiba tidak ada hubungannya dengan pembicaraan sebelumnya dan setelahnya. Ketika misalnya saya mengatakan di antara prinsip dasar akidah ahlus sunnati wal jamaah, eh bu saya ada apa tuh? Nah itu kalimat yang keluar dari pembahasan. Kenapa? Mungkin saya waktu itu lihat sesuatu langsung, ya ini kagetnya juga nggak benar ya, masa buset ya. Allahu Akbar. Ada apa ini? Setan lewat. Misalnya ada setan. Tidak ada hubungannya dengan pembicaraan saya sebelumnya dan sesudahnya. Umar bin Khattab kala itu sedang berkhutbah. Di tengah-tengah khutbah dia, ya Sariyah al Hai hey Saria, hati-hati sama bukit yang ada di depanmu. Kenapa? Mereka sedang ngintai kaum muslimin. Ketika kaum muslimin pulang dari perang, Sebelum mereka mengatakan hari itu kami mendengarkan suaranya Umar. Umarnya di mana? Perangnya di mana? Ya, karoma. Terjadi. Kata Nabi Muhammad, kalau ada di umatku seperti itu orangnya, diberikan ilham, Umar bin Khattab orangnya. Dan beliau mendapatkan karomah. Sama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas juga mendapatkan karomah. Beliau dan tentaranya berjalan di atas air. Dan disebutkan dalam riwayatnya mereka ngobrol dan air tidak pernah menyentuh yakni lentera yang mereka bawa. Betul-betul tetap menyala. Mengarungi lautan tanpa yakni perahu berjalan di atas air. Itu ketika sampai di pojok sana, itu semuanya sudah lari tunggang langgang. Ah, kabur. Kenapa? ini bukan tentara manusia nih. ini yang mau kita lawan. Wah, kabur bro, kabur. Nggak jadi perang tentara sama kudanya semuanya jalan di atas air. Wah, mati konyol kita. Kabur semuanya. Karoma, karoma. Oke. Okay. Uthman bin Affan. Kata Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah riwayat disebutkan eh, dari Aisyah radhiyallahu anha, eh, Nabi Muhammad kala itu eh, kedatangan tamu Abu Bakar As-Siddiq dan sebagian atau sedikit dari paha beliau itu terbuka. Tersingkap sedikit karena duduk bersila. Oke. Okay? Nabi Muhammad tidak merubah sikap duduknya. Umar bin Khattab datang, beliau pun tidak merubah sikap duduknya. Ketika Uthman masuk, beliau rapikan. Aisyah radhiyallahu anha tahu kejadian itu. Wahai Nabi Muhammad SAW, ketika bapakku masuk, engkau tidak merubah sikap dudukmu. Ketika Umar masuk, engkau juga tidak merubah sikap dudukmu. Kenapa ketika Uthman masuk, engkau merubahnya? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ala astahi min rojulin tastahi minhul malaika. Tidakkah aku malu kepada seorang laki-laki yang malaikat saja malu sama orang ini? Malaikat itu malu sama Uthman bin Affan. Disebutkan di antara sebabnya beliau tidak pernah memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Bagian dari tubuh beliau sendiri tidak pernah beliau pegang dengan tangan kanan sejak beliau masuk Islam. Mulia sekali Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Disebut dalam riwayat yang sahih dari seorang tabi'in. Uh, riwayat ini ada di kitab uh, Ashabur Rasul buku 3 sampai 4 jilid karangan Muhammad Mahmud seorang ulama dari Mesir sana. Beliau menyebutkan satu riwayat Uthman bin Affan menyelesaikan satu rakaat witir dan beliau menyelesaikan Al-Qur'an dalam satu rakaat witir. 30 juz satu rakaat. Subhanallah. Satu rokaat 30 juz. Masya Allah. Kita satu rakaat satu juz saja mungkin enggak. Waduh, sudah gemeteran tuh kaki itu. Kenapa? Nah, asam urat naik nih. <laughs> Subhanallah. Makanan melinjo itu bagus ya. Makanan melinjo itu bagus sekali. Menurut cepat menurunkan asam urat melinjo itu. Dari perut ke kaki. <laughs> Pian udah, Anda sudah serius aja. Cepat itu turunnya dari perut ke kaki. Aduh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad SAW. Uh, eh, Nabi Muhammad sabda uh, Ala tarda an takuna bimanzilati Harun min Musa Wahai Ali bin Abi Thalib, tidakkah kamu ridho bahwasanya posisimu itu dibandingkan aku sama seperti posisinya Harun dibandingkan Nabi Musa. Artinya kalau misalnya ada nabi setelahku, kamu orangnya. Artinya begitu. Kalau ada nabi setelahku, kamu orangnya. Ali bin Abi Thalib. Tapi subhanallah, kata Nabi Muhammad SAW, illa annahu laisa ba'di nabi. Tapi ketahuilah tidak ada lagi nabi setelahku. Belum lagi ketika perang Tabuk. Perang Tabuk ya. Eh sorry. Salah satu peperangan. Eh sorry, perang Khaybar. Perang Khaybar. Nabi Muhammad mengatakan, "La'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh." Saya besok akan saya berikan panji ini, saya akan berikan bendera ini kepada seorang panglima yang dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Bayangin, label yang luar biasa. Nabi Muhammad bersaksi orang ini cinta Allah dan Rasul, sebaliknya Allah dan Rasul cinta dia. Akhirnya malam itu semua para sahabat mereka saling bertanya satu sama lain. Mereka berharap semuanya saya orangnya. Tak tanya ketika pagi menyingsing, mana Ali kata Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, eh, dia sedang sakit mata. Eh, tolong cari, bawa ke sini. Kemudian didatangkan dan Nabi Muhammad meniup matanya dengan sedikit ada air liurnya. Disebutkan bahkan basoko. Nabi Muhammad ludahi memang. Kemudian langsung sembuh seperti tidak pernah sakit sama sekali. Ini Nabi Muhammad ya, jangan dipraktekkan ya. <laughs> ada teman sakit mata, sini bro, cuy, wah berantem. Berantem itu. Ya, kita bukan Nabi Muhammad. Atau lagi misalnya, yakni ketika Nabi contoh lainnya, Nabi Muhammad itu ketika mendakwahi Abu Talib itu ketika sakit keras. Ketika sakit keras. Artinya mentalkin seseorang itu ketika sakit keras. Orang sudah menurut ilmu kedokteran manusia ini kalau sakit seperti ini jarang yang selamat. Nah itu anda boleh telkinkan. Katakan la ilaha illallah. Itu sakit keras. Jangan teman cuma sakit gigi ditalkin. Aduh sakit gigi nih bro. Katakan la ilaha illallah. Wah. Situ doain saya mati ya. <laughs> Jangan ya sakit keras ya. Sakit keras. Oke. Okay. Kemudian yani Nabi Muhammad SAW yani berikan panji atau bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya dan sebaliknya Allah dan Rasul cinta kepada dia. Ali bin Abi Thalib. Allah alam bisawab dan pelajari banyak keutamaan masing-masing individu mereka. Dan Ali bin Abi Thalib di antara sahabat ahli tafsir sahabat ahli tafsir itu ada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali. Oke. Okay. Mereka ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Sikap ahlu sunnah ini berbeda sekali dengan orang-orang rafidah syiah dan orang-orang khawarij. Di mana orang-orang ini mereka mencaci maki para sahabat, mereka mengingkari keutamaan para sahabat. Ahlu sunnah tidak begitu. Kita menghormati mereka. ويرى أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه أجمعين dan ahlu sunnah berprinsip bahwasanya kekhilafahan setelah Nabi Muhammad adalah urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Inilah prinsip Ahlus Sunnah. Tapi kalau berkaitan dengan keutamaan individu ada khilaf di kalangan para ulama antara Ali dan Utsman. Ada yang lebih mengutamakan Ali dibandingkan Utsman, tapi khilaf. Itu individu ya. Tapi kalau secara urutan kekhilafahan, maka urutannya seperti ini yang kita yakin. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, "Iqtadu bihadain rajulain." Ikutilah dua orang laki-laki ini dengan mengisyaratkan kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع على خلاف هؤلاء على هذا الترتيب dan barang siapa yang mencela salah satu di antara kekhilafan mereka, maka dia adalah orang yang lebih sesat dibandingkan seekor keledai. Keledai itu adalah binatang yang susah menghafal jalan. Dia selalu tersesat. Bahkan Allah sebutkan permisalan dia adalah binatang yang mem, ketika dia uh, uh, membawa apa? Membawa banyak kitab-kitab tapi dia tidak mengerti apa yang dia bawa. Sama seperti orang yang berilmu tapi dia tidak amalkan. Allah sebutkan keledai adalah binatang yang paling sesat. Tidak hafal, harus digiring. Harus digiring. Walaupun dekat dia pasti nyasar orang yang kemudian mencela salah satu dari kekhilafan para sahabat Nabi Muhammad yang empat ini, maka dia lebih sesat dibandingkan seekor keledai. Buruk sekali. Orang yang mencela salah satu dari kepemimpinan mereka. Wallahu a'lam bisawab dan tentunya dia menyalahi nas Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kesepakatan para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Wallahu a'lam bisawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan Saya mohon maaf. Kurang lebih begitu yakni prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap para sahabat, lisan, kemudian hati selamat dari mencela dan membenci para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka meyakini bahwasanya para sahabat memiliki keutamaan. Jika boleh kemudian membandingkan yang lebih baik dibandingkan yang lain, maka urutan yang paling utama setelah Nabi Muhammad Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali secara individu. Itu juga kemudian urutan yang kita yakini berkaitan dengan kekhilafahan. Kemudian yang terbaik di antara para sahabat setelah empat orang ini adalah enam orang sisanya dari total sepuluh orang yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW surga. Berikutnya semua sahabat yang ikut perang Badar. Berikutnya semua sahabat yang ikut perang Uhud. Berikutnya semua sahabat ikut-ikut Bayatul Ridwan. Berikutnya Muhajirin lebih afdal dibandingkan Ansar dan lain sebagainya. Jika boleh membandingkan satu dengan yang lainnya, maka itulah urutannya yang diyakini oleh kaum muslimin. Yang mencela salah seorang di antara mereka lebih sesat dibandingkan seekor keledai sekalipun. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah Jasa khairan eh, kita sampaikan kepada Al Ustaz Khairullah Elsi Hafizahullah taala yang telah menyampaikan pemaparan materi yang sangat menarik eh, dan tibalah saatnya kita kepada sesi tanya jawab eh, berhubung dengan waktu yang sudah terbatas ya kita kasih kepada dua penanya saja dan pertanyaannya mungkin langsung aja. Yang pertama kali kami persilakan. Silakan. Ya. Silakan tolong mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nama saya Hartono. Eh, ini saya mau tanyakan mengenai bagaimana kita menyikapi imam-imam yang saya tidak tahu apakah mereka paham atau tidak masalah isbal. Para imam, oh. imam masjid, imam masjid, imam masjid, oh, imam Iya. Itu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, okay, pertanyaan kedua kita ambil dulu. <clears throat> Oke, okay, pertanyaan kedua. Uh, dimohon berdiri ya. Akhi, mohon berdiri. Sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham. Saya ingin bertanya, saat bagaimana kita menyikapi apabila kita berada dalam lingkungan keluarga ahlul bid'ah. Nah, dan keluarga kita itu mencela apa yang telah kita yakini dan alhamdulillah saya telah mendapatkan hidayah al sunnah ini semoga istiqomah itu yang pertama yang kedua saya ingin bertanya dalam surat Al-Baqarah ayat 156 kalau nggak salah apabila kita e, mendapatkan musibah maka kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, setiap e, seringkali saya menghadiri kajian, ustadz selalu ustadz ustadz selalu meng, meng apa namanya? E, mengidam-idamkan apa yang e, berada di kampung akhirat yaitu surga. Nah, sebenarnya tujuan kita ini mau ke surga atau langsung ke Allah. Padahal kita itu ditiupkan dari rohnya Allah dan ayatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang berasal dari darinya maka akan berpulang padanya. Nah, apa apa kita e, meyakini kita kita itu menuju ke surga baik atau kita menuju ke Allah itu. Ya, baik kita paham. Jazakallah khairan. Ya. Syukron. Ya, kepada Ustaz. Iya. E, jawaban satu dan dua, tapi bagian yang pertama berkaitan dengan metode dakwah. e, <clears throat> untuk semuanya ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman e, surah apa itu ya? Yang wal mau'idatul hasanah itu surah apa ya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu loh. Eh, sembari cari, saya ingat ayat 125, tapi suruhnya saya lupa. Yang penting ada di Quran deh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Eh, bukan. Kenapa saya yakin bukan? Saya hafal Hujurat, Al-Hujurat. <laughs> Enggak, yang bukan. Kalau enggak Al-Anfal, yang punya Android tolong dibantu. Kalau nggak salah surah Al-Anfal ayat 125. Penting ini. Itu metode dakwah ada di situ sebenarnya. Karena jawaban untuk al-akh dan juga al-akh adalah cara berdakwah sebenarnya. Bagaimana menyikapi keluarga yang belum kenal sunnah, bagaimana kemudian mendakwahi seorang imam yang kemudian masih meninggalkan sunnah. Dapat? Surah? Surah apa? Sambari cari ya, saya jalan ya. Oke. Okay. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan. Wal mau'izatul hasanah dan juga nasihat yang baik. Dan jidallah mereka beradu argumen, debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Berkata Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, dan di antara makna hikmah dalam berdakwah satu, bijaksana dalam berdakwah itu adalah satu. Ad-da'watu bil ilmi la bil jahl berdakwahlah dengan ilmu bukan dengan kebodohan. Artinya kita harus belajar nih. Siapapun di antara kita ketika sudah menjalankan sunnah, pelajari pondasinya. Pelajari firmannya dengan detail tafsirnya, walaupun cuma satu atau dua ayat. Pelajari sabda Nabi Muhammad dengan keterangan para ulamanya, walaupun cuma satu atau dua hadis. Pelajari. Kenapa? Kenapa saya memelihara ini? Pelajari detailnya. Kenapa saya? Kenapa saya? Jangan cuma ikut ustadz atau mayoritas teman-teman di pengajian begitu saya juga ikut. Enggak. Kita harus mengilmui dulu. Kita ilmui dulu. Dapat ya? Kalau ada Quran Android di bagian searchingnya, ketik aja An-Nahl. Oh, udah diganti berarti. Saya salah. An-Nahl. An-Nahl 125. Oke. Okay perlu diteliti dan juga perlu diselami tentang binatang yang namanya an-nahl, lebah. Binatang yang sampai jadi nama Al-Qur'an atau surah Al-Qur'an pasti dahsyat. Oke. Okay. Berdakwahlah dengan ilmu bukan dengan kebodohan. Artinya kita harus berilmu sebelum kemudian kita berdakwah. Ilmu dulu. Karena ini agama wahyu. Ini bukan omong kosong. Ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, taqdimul aham 'alal muhim. Selalulah kedepankan yang lebih penting dibandingkan yang penting. Teman kita nih ngerokok nih. Tapi di saat yang sama dia juga sering sekali ninggalin sholat menasihati dia untuk meninggalkan rokoknya penting. Tapi kemudian menasihati dia supaya menyembah Tuhannya, nah ini lebih penting. Maka tinggalkan urusan rokok dulu. Dakwahi dia tentang keutamaan salat dan supaya dia salat karena tidak mungkin dia ngerokok ketika salat. <laughs> Wallahu alam bisawab. Ke teman misalnya akhwat nih se, uh, belum pakai jilbab yang syar'i. Masih pakai jilbab yang dililit-lilit, gantung. <laughs> Masih pakai jilbab yang diputar-putar, pitanya di atas kayak pocong. Atau masih pakai jilbab tapi sekalian terapi aku puntur. Jarum pentulnya banyak banget. Ini pakai jilbab apa aku pungtur nih yang benar nih. Sekalian aja kemudian bekam di sini. eh, oke. Tapi di saat yang sama juga dia mengabaikan sholat. Menasihati dia untuk berjilbab secara lebih baik dan lebih sempurna lagi penting. Tapi untuk supaya dia menyembah Tuhannya jauh lebih penting. Kedepankan. Orang kalau kemudian ditanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, yang lain akan ngikut. Tanamkan dulu orang ini supaya cinta Allah dan Rasulnya, yang lainnya akan ngikut. Kalau Anda mulai dengan rokoknya, kalau Anda mulai dengan kemudian jilbabnya, basicnya dia cintanya kurang sama Allah dan Rasulnya, pasti yang Anda dapat kusir dan dia akan nolak firman dan sabda. Ya, karena Anda salah dalam memprioritaskan apa yang harus Anda bahas terlebih dahulu. Tiga, berdakwahlah kemudian dengan yang lebih mudah mereka fahami dalam hal bahasa. Perkataan Ali bin Abi Thalib, Hadithun nasa biqadri uqulihim, atuhibbu ayyukadzdzaba Allah wa rasuluh." Ajaklah orang itu berbicara menurut kadar pemahaman mereka. Ada orang itu yang bodoh, ada orang itu yang pintar, ada orang itu yang pintar plus bisa mendebat. Caranya beda-beda dong. Jangan disamakan. Kata Nabi kata Ali bin Abi Thalib, apakah kalian mau firman Allah dan sabda Rasulnya didustakan? Kan kita nggak mau. Kita kalau salah ketika ya berbicara kepada orang, kalau salah bagaimana kita menyampaikan? Itu firman sama sabda mereka tolak. Kenapa? Salah ngomong ajak manusia itu berbicara menurut kadar akal yang mereka faham. Kita harus bahkan mungkin turun level. Jangan sok kemudian ngajari. Ajak mereka berpikir. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, sertakan dalam tiga hal ini kelembutan dalam berdawah, Kelembutan dalam berdawah dan juga akhlak sebenarnya. Tadi sore saya dapat uh, line dari seorang akhwat di Banjarmasin dia di di di, di tempat kerja dia. Ini dia satu-satunya atau dia berdua dengan temannya yang berjilbab baik bahkan level pakai cadar, dia pakai cadar. Teman-temannya menggunjing, menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Dia majalah mbak, nggak usah digubris. Yang penting mbak istiqomah. Bahkan sebaliknya doakan supaya mereka dapat hidayah. Mereka paling belum tahu mbak. Siap Ustadz. Iya, Kadang-kadang gergetan Ustaz, nggak perlu gergetan. Mereka terkadang bodoh. Berdakwalah kemudian dengan akhlak Anda. Di Banjarmasin itu ya, ada dua orang, mereka adalah pegawai negeri, eh, tapi di Pemko kerjanya. Selama dua tahun, mereka mendapat pelecehan setiap hari. Selama dua tahun. Diejek, dikucilkan dan lain sebagainya. Ketika mereka memelihara jenggot, dan juga kemudian memelihara celana di atas mata kaki. Dua tahun mereka tidak pernah gubris. Tapi ketika bertemu mereka tetap salam, ketika berkaitan dengan urusan pekerjaan mereka berkomunikasi, sisanya mereka tidak pernah tanggapi. Selama dua tahun itu tak tahunya teman-teman ini semuanya melihat bagaimana akhlak mereka berdua. Semuanya sekarang ngaji pak. Ya, karena akhlak mereka berdua yang cantik. Orang jadinya penasaran. Ente setiap hari kami ejek, ente setiap hari kami kucilkan, ente setiap hari setiap hari, tapi tetap kok kuat. Mereka hanya penasaran, apa yang mendasari kok kamu ini seperti ini baiknya? Padahal kami buruk semuanya. Uh, kamu saya undang ke grup saya ya. Gak usah komen-komen lah. Yang penting kamu baca postingan-postingan. Siap, undang saja. Saya mungkin juga gak komen. Diundang satu postingan, dua, tiga, kadang-kadang mungkin yakni eh, ceramah-ceramah pendek, dibias itu yang ceramah-ceramah pendek. Melihat butuh dua tahun. Akhirnya semuanya khususnya mereka cuma bisa melawangkan cuma seminggu sekali. Tapi mereka hadir ke masjid ketika kajian Ustadz Ahmad khususnya kitab Tauhid. Bayangin. Dari orang-orang yang sangat membenci dakwah ini. Dari orang-orang yang sangat mencela dakwah ini tapi hidayah Allah unik kenapa? Mereka lihat akhlak seseorang. Gak pernah melawan, gak pernah melawan mencaci maki balik enggak. Diem aja teman-teman subhanallah. Padahal ya yang dua orang ini badannya tinggi dan keker. Ya kalau misalnya nantang adu gelut mereka menang. Tapi akhlak luar, luar biasa. Perlu kesabaran. Oke. Okay. Kalau misalnya tahap ini sudah selesai, baru tahap dua, al-mau'idhatul hasanah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, al-mau'idhatul hasanah, nasihat yang baik adalah menyampaikan perintah, menyampaikan larangan, tapi dibarengi dengan janji dan ancaman. Naik level. Sampaikan firman Allah, janji-janji Allah, surga dan lain sebagainya. Juga sampaikan ketika menyampaikan larangan akan ngerinya azab Allah dunia dan akhirat. Sampaikan itu diantara metode dakwah. Nasihat yang baik disertai dengan janji dan ancaman. Ini adalah ciri-ciri dakwah Nabi dan Rasul. Ada janji, ada ancaman. Ada kabar gembira, ada peringatan motivasi orang supaya mereka mau menjalankan ketaatan dengan menyampaikan fadilah-fadilah. Ini loh keutamaan salat malam, ini loh keutamaan salat, ini loh. sampaikan janji-janji, pahala-pahala supaya orang kemudian bergairah untuk melakukan sebuah ketaatan karena tahu keutamaannya. Sebaliknya, ketika berkaitan dengan kemaksiatan, oh, takut-takuti mereka dengan menyampaikan ancaman memang. Itu ciri-ciri dakwah Nabi dan Rasul. Eh, kamu kalau lakukan ini begini loh. Nabi Muhammad bersabda, orang yang kemudian melecehkan orang lain karena dosa besar yang dia lakukan, dia tidak akan mati sampai dia melakukan dosa yang sama. Hati-hati kamu nyala orang. Kasih yakni ancaman-ancaman supaya dia menghindari. Level itu sudah level terakhir, jidan, dialog, adu argumen. Kaca beliau, dan diantara cara yang baik, maksudnya cara yang baik dalam berdialog, gunakan dalil yang lawan kita pakai. Gunakan dalil yang lawan kita pakai, selama itu adalah hadis yang sahih. Selama itu adalah firman atau hadis yang sahih. Pakai dalil yang sama, karena pasti cara paham merekalah yang salah. Kita luruskan cara pemahamannya dengan menggunakan dalil yang sama. Kenapa ini adalah bentuk dakwah yang lebih baik atau jidal yang lebih baik? Karena basicnya dia udah pakai hadis itu. Karena basicnya dia sudah terima hadis itu. Kita pakai hadis yang sama. Nanti yang tambahan itu nanti yang sama. Di riwayat yang sama tapi pemahaman yang lurus. Ahlus sunnah wal jamaah bukan semau dia. Wallahu alam bisawab. Itu mungkin tahapan yang bisa kita lakukan. Apa yang yakni prioritas yang perlu kita sampaikan ke keluarga Anda atau kepada seorang imam. Wallahu alam bishawab. Tapi ingat, kelembutan harus selalu di, dikedepankan. Kalau kita belum mantap dalam keilmuan, maka dia mungkin akan jauh lebih baik. Tapi ingat, selalu doakan kebaikan. Selalu doakan kebaikan. Wallahu alam bishawab. Berkaitan dengan tujuan kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'alu al-jannatal firdaus." Jika kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga, maka mohonlah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Di atas surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kenikmatan semua orang yang masuk surga, di semua 8 level surga itu, surga ada 8 level, per level ada 100 anak tangga. Per anak tangga itu jaraknya antara langit dan bumi. Tinggi sekali. Dan para orang tua yang yang punya anak perempuan. Tiga, dua, atau minimal satu. Kata Nabi Muhammad SAW. Man ala jariyataini hatta takbura ana wa ma'hu fil jannah kahatain. Kesempatan para orang tua untuk berdampingan dengan Nabi Muhammad di sorga itu luas. Apa? Didik anak perempuan dengan baik. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mendidik dua anak perempuannya sampai besar, sampai sukses, sampai diambil oleh seorang laki-laki menjadi istri seorang. Kewajiban dia sudah pindah kepada laki-laki itu. Aku dan orang tuanya tadi di surga berdampingan seperti ini. Nabi Muhammad di surga Firdaus. Beliau sarankan ketika kita memohon surga pun minta surga Firdaus. Sebagai sebuah perbandingan. Disebutkan dalam riwayat Muslim. Saya lupa sahabatnya, saya lupa matan bahasa Arabnya, tapi saya ingat yang mengeluarkannya Imam Muslim. Ketika seseorang masuk surga, Allah perlihatkan untuk dia seakan-akan surga sudah penuh. Maka komplainlah hamba ini, "Ya Allah, mana pahala untuk saya?" Semua istana sudah ada yang mengambil, semua bidadari sudah ada yang mengambil. Mana untuk saya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ini istana untuk kamu dan dan dan dan dan semua yakni kawasan teritori biasa yang dimiliki oleh seorang raja untuk kamu. Monggo. Kamu mau apa lagi? Oh saya ingin itu ya Allah. kadzalik. Kamu dapat. Mau apa lagi? Saya ingin itu ya Allah. kadzalik. Kamu dapat. Mau apa lagi? Dan dia minta terus Allah kasih, Allah kasih. Mau apa lagi? Lokasi terus Tak taunya di ujungnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ini adalah pahala orang yang paling rendah yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan bagaimana yang di surga Firdaus. Maka mohonlah surga Firdaus karena melihat wajah Allah itu akan disaksikan oleh semua orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. selalu berharap pahala dari Allah, berharap surga Allah Subhanahu wa taala karena kita akan bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah. Kenikmatan yang paling tinggi untuk orang yang masuk surga memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua akan melihatnya sama seperti seorang melihat rembulan. Bukan Allah seperti rembulan, tidak. Kondisi kita melihatnya itu insya Allah amin, semua kita amin akan masuk surga amin. Kondisi melihatnya itu seperti orang ketika melihat rembulan, tidak berdesak-desakan Emang ada orang kemudian bulan purnama, eh minggu Sempit nih gue nih, gak bisa lihat. Gak ada. Semua ketika dalam bulan, semuanya bisa, santai, nyaman. Kondisinya melihat begitu nyaman. Dan yang dia Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling tinggi yang di, di, di, yang didapati atau yang didapatkan oleh orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang sarankan kita untuk memohon surga Allah. Melihat wajah Allah itu adalah tambahan kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, Pak ya? Oh, sebagai uh, kesimpulan dari yang saya bahas berkaitan dengan prinsip bahwasanya ahlu sunnah lisan mereka selamat, hati mereka juga selamat. Lisan mereka selamat dari mencaci maki, nuzubillah apalagi mengkafirkan. Dan hati mereka juga selamat dari membenci siapapun sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi alaihim jami'an. Karena mereka orang yang paling utama, mereka generasi yang terbaik. Kata Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni, thumma ladhina yalunahum, thumma ladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasiku, beliau dan para sahabatnya. Maka pelajari keutamaan mereka, Siapa yang tidak kenal, maka dia tidak akan cinta.